Manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izinnya. Bebatuan, kuburan, pepohonan, para malaikat, segala sesuatu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini ya akal Islam yang diyakini oleh para sahabat dan para ulama setelahnya. Bahkan itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala meniadakan hal itu dari Rasul kita yang mulia, dari manusia yang terbaik, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, sebaik-baiknya Nabi. Ia adalah penghuru manusia anak Adam Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwasannya aku tidak bisa memiliki untuk diriku untuk dirinya sendiri Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apalagi untuk orang lain itu semasa Rasulullah ketika masih hidup bagaimana ketika Rasulullah sudah mati ya akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum maka dari itu ya akhul Islam Orang yang mempunyai keyakinan bahwasannya Rasulullah setelah matinya bisa memberikan manfaat dan mudarat Maka ia telah mempersekutukan Allah Orang yang mempunyai keyakinan bahwasannya hari tertentu bisa memberikan kesialan Maka ia telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Kesialan itu semua dari Allah Sebagaimana manfaat pun semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun meniadakan para malaikat untuk memberikan syafaat. Allah berfirman, Wa kam min malakin fis sama, la tughni syafa'atuhum syai'an, illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yardha. Berapa banyak malaikat kata Allah yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah Allah berikan kepada mereka izin kepada siapa yang Allah ridhai. Malaikat saja tidak bisa memberikan syafaat, para nabi pun tidak bisa memberikan syafaat, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan ya akhi, ini keyakinan yang harus kita yakini bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan kesialan. Kecuali Allah semata. Di bulan ini, di bulan safar. Banyak kaum muslimin meyakini bahwa ia adalah bulan yang sial. Terlebih di hari Rabu yang terakhir. Banyak kaum muslimin punya keyakinan, katanya di Rabu terakhir dari bulan Safar akan turun berbagai macam bencana, bala. Lalu mereka mengambil sebuah hadis yang palsu. Akhiru arbi'a fi syahri Safar yaumun nahsim mustamir katanya. Pada hari terakhir dari hari Rabu di bulan Safar. Ia adalah hari musibah yang terus-menerus. Subhanallah berdusta atas nama Rasulullah Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Bagaimana ia kemudian disertai dengan keyakinan bahwasanya hari Rabu terakhir dari bulan Safar, banyak di sana terjadi bencana dan bala. Subhanallah. Ia telah berdusta atas nama Rasulullah. Ia pun telah berdusta atas nama Allah. Mempunyai keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah. Tidak pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala qiyarah wala hammah wala safar." Tidak ada penyakit yang menular kata Rasulullah. Walau tidak pula ada kesialan dari suara-suara burung. Tidak pula ada kesialan dari suara burung hantu. Dan tidak pula ada kesialan dari bulan safar. Tidak ada kesialan kata Rasulullah dari bulan safar. Bulan safar tidak bisa memberikan kesialan sama sekali. Tidak boleh ya akal Islam. Kita meyakini sesuatu membuat sial. Kecuali dengan dalil dari Al-Quran. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan kesialan ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Itulah musibah yang ditimbulkan oleh hadis-hadis yang palsu terhadap umat Islam. Hadis-hadis palsu itu menyebabkan kaum muslimin jatuh kepada keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak pernah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ummat al-Islam, a'azani Allah wa iyakum. Oleh karena itulah, seorang muslim mempunyai keyakinan bahwa hari apapun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak hari Senin, tidak hari Selasa, tidak hari Rabu, tidak hari Kamis, tidak pula hari-hari yang lainnya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat kaum muslimin bahwasanya hari tertentu katanya adalah merupakan hari yang terlarang untuk beraktivitas bahkan mereka mempunyai keyakinan bahwa orang yang beraktivitas di hari itu pasti akan mendapatkan kesialan itulah talbis iblis itulah ya akal Islam godaan iblis terhadap manusia menipu mereka untuk meyakini sesuatu yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin hanya memberikan tawakalnya kepada Allah saja. Naam, terkadang tatayur atau menganggap sial kepada sesuatu terbetik di hati kita. Ketika kita mendengar suara burung gagak, ketika kita mendengar suara burung tertentu, atau ketika kita membeli rumah kemudian kita pun ditimpa musibah demi musibah. Terkadang menganggap kesialan kepada sesuatu itu terbetik di hati kita. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali pasti pernah terbetik di hatinya keyakinan bahwa sesuatu memberikan kesialan. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara tawakal kepada Allah. Ya, menyerahkan semuanya kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan kesialan, yang bisa memberikan manfaat. Lalu ia pun serahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Merekalah orang yang bertawakal kepada Allah dan subhanallah ya akhi, mereka yang sempurna tawakalnya kepada Allah, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Aku diperlihatkan umat-umat terdahulu. Aku diperlihatkan oleh Allah umat-umat pada hari kiamat. Faru'aitu nabiyan wa ma'ahu ruhayt, Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Wa nabiyan wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh dua atau satu orang. Ada lagi kata Rasulullah nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian aku diperlihatkan kelompok yang besar. Faqilali. Lalu dikatakan kepadaku, ia adalah Musa dan kaumnya. Kemudian aku diperlihatkan lagi kelompok yang besar. Fakilali dikatakan kepadaku, innaha ummatuk. Ia adalah umatmu, wahai Muhammad. Wafihim fihim alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ia adalah umatmu, hai Muhammad. Di dalam umatmu ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah memberitahukan siapa mereka. Beliau bersabda, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatafayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, mereka adalah yang tidak berobat dengan cara kai yaitu besi yang dipanaskan. Mereka pun tidak menganggap sial dengan suatu benda atau suara burung dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu, orang yang mempunyai keyakinan bahwa bulan Safar memberikan kesialan, ia tidak masuk dalam hadis ini. Orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya hari Rabu terakhir dari bulan Safar memberikan kesialan, ia tidak akan masuk ke dalam 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Umat al-Islam. Justru keyakinan kita yang harus kita selisih adalah meyakini bahwa bulan safar itu adalah bulan-bulan yang lainnya sama. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kebaikan-kebaikan dan rahmatnya. Bukankah rahmat Allah setiap harinya turun kepada manusia? Bukankah perintah Allah senantiasa turun kepada manusia setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya? Nikmat Allah tak pernah berhenti terhadap diri kita. Umat al-Islam, ketika orang-orang kafir Quraisy mempunyai keyakinan bahwasanya menikah di bulan Syawal adalah perkara yang sial, dan katanya pernikahannya akan memberikan dampak kesialan. Maka Rasulullah pun menyelisihi mereka. Rasulullah pun menikah di bulan Syawal. Maka dari itu ya akhi, kita pun harus selisihi mereka. Mereka mengatakan bahwasanya sofar bulan sial. Kita katakan sofar bukan bulan sial ya akhi. Sofar sama dengan bulan yang lainnya. Senantiasa nikmat Allah turun setiap harinya kepada kita dan rahmatnya pun turun kepada kita setiap harinya. Sesungguhnya keyakinan itu adalah merupakan keyakinan yang diyakini oleh salafun salih. Bahwasanya tidak ada hari ataupun sesuatu yang dianggap sial atau mendatangkan kesialan kecuali dengan ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan hadis. lu kauli hada wa astaghfirullah li wa Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa alihi wa wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma Sesungguhnya meyakini kesialan pada sesuatu adalah termasuk perangai-perangai jahiliyah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Kanatil jahiliyatu taqul" Dahulu orang-orang jahiliyah berkata bahwasanya kesialan itu ada pada tiga. Yang pertama pada wanita, yang kedua pada kuda, dan yang ketiga pada rumah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya perangai-perangai jahiliyah mempunyai keyakinan menganggap sial pada suatu benda tertentu. Ketika seseorang barangkali membeli rumah, setelah dia membeli rumah dan pindah ke rumah itu, ia ditimpa sakit, ia ditimpa musibah, ia ditimpa ujian, Lalu dia mengatakan, gara-gara saya beli rumah ini, saya ditimpa penyakit dan yang lainnya. Ini rumah membuat sial. La ilaha illallah. Rumah tidak bisa memberikan kesialan ya akal Islam. Kesialan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Hei Rasulullah, setelah aku pindah rumah, hartaku habis. Anak-anakku semua meninggal. Apa yang harus aku lakukan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, daruha damimah. Tinggalkan ia dalam keadaan ia terhina. Rumah tidak memberikan kesialan akhal Islam. Hari tidak bisa memberikan kesialan akhal Islam. Batu tidak bisa memberikan kesialan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah saja. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi.